Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du Ingkang hormati para alim ulama, para habaib wabil khusus khadimul majlis al Ustad Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'akil mobil khusus al Ustad Al-Habib Husain bin Najib Al-Haddad Para sesepuh bin sepuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah kita semuanya diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjadi tamu-tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah adalah makhluk yang paling rahmat. Rasulullah adalah manusia yang paling belas kasihan kepada umatnya. Maka saya yakin kula kali panjenengan boten medal saking majelis niki kecuali hajat-hajat kula kali panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kula kalih panjenengan diampuni kalih Allah Subhanahu wa taala. Umur kula kalih panjenengan dijogo kalih Allah Subhanahu wa taala, barokai kula kalih panjenengan termasuk duyuf tamu-tamune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kalau memang sebuah umat itu jauh dari idolanya, maka terjadilah kerusakan yang ada pada umat tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semenjak dini, semenjak awal Rasulullah mengatakan alimu auladakum hubban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan kepada anak-anak kalian sejak dini mahabbah rasa cinta teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang ulama mengatakan sebab musabab dari kehancuran dari kerusakan yang kita lihat di dalam dunia Islam cuma kembalinya kedua. Sebabnya cuma dua. Napa niku setunggal? Mboten ngerti. Lek kula kalih panjenengan iki umat menungso sing umure ditentokno kali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perasaan takzim, tidak ada rasa untuk takut dengan umur pendek dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita lihat sekarang umur kayaknya tidak diperhatikan sama orang. Banyak mereka orang-orang yang terjun, terjerumus ke sesuatu yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak dari golongan umat muslimin yang berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak roh lek mantune umur niki wonten kehidupan hakiki. Wonten kehidupan yang sejati yang kekal abadi. Farikun fil farikun fil jannati wa farikun fis sa'ir. Cuma dua tempat saja. Maka bagaimana keadaan waktu antara maghrib sampai isya? Bagaimana sekarang keadaan waktu masjid-masjidnya muslimin bagaimana? Dulu zaman dahulu orang-orang tua kita sangat perhatian dengan masalah waktu. Sangat perhatian dengan masalah umur. Sampai diriwayatkan salah seorang ulama yang bernama Al-Imamul Junaid rahimahullah taala. Beliau juga dagang, beliau juga punya toko. Namun sebelum buka toko, buka bedak Imam Junaid melaksanakan sholat awabin tidak cukup cuma empat rokaat. Tidak cukup cuma seratus rokaat. Tidak cukup dua ratus rokaat. Sampai tiga ratus rokaat Imam Junet niku sholat teng tuku. Lha samangken wonten ta Masjid Muslimin, wonten tiang sing salat 300 rakaat wonten ta? Mboten enten. Niku zaman dahulu. Dan bagaimana orang tua-tua kita menghargai waktu antara maghrib sampai isya? maca surat Yasin, maca surat Waqiah, mau surat Tabarok. Tapi sekarang mana anak-anak kita? Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Orang yang paling merugi nanti di hari kiamat adalah orang yang diberi kesempatan umur sama Allah. Teng desone wonten majelis maulid wa ta'lim aridwa ndak gelem hadir. Orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, mencari ilmu tapi gak gelem. Mboten purun kepingin semerap dawuh-dawuhne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang paling merugi nanti di hari kiamat naudzubillah min dzalik. Bahkan ada hadis menyatakan laisa yatahassaru ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin marrat alaihim wa hum la yadhkurunallaha ta'ala. Penduduk surga benjing teng surga niku sik rugi. Sik ngerasa kurang padahal pun teng lebeti surgane Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara napa? Gara-gara teng dunya wonten wekdal, wonten umur, wonten waktu sing semestine saged didamel dzikir teng Allah Subhanahu wa taala boten ditamal dikir teng Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda ada empat umur yang ada empat hal yang pasti semua orang mukallaf ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya wa an syababihi fima abla waktu muda waktu nom nih gitu waktu produktif waktu yang paling baik besok dikhususkan oleh Allah untuk ditanya gawe apa waktu nom. Alhamdulillah kita melihat wajah-wajah pemuda yang semangat untuk menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sebab pertama yang menyebabkan kehancuran umat Islam di zaman sekarang karena kurang perhatian dengan masalah umur, kurang perhatian dengan masalah waktu. Yang kedua, sebab kehancuran dari umat muslimin adalah salah milih idola. Salah milih konco. Yang kita idolakan orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita idolakan artis-artis sinetron? Napa Mbak-mbak nih, pemuda-pemudi nih kok senengane Yuni Sarai. Sama tau dikek duit ta ambek Yuni Hah? Pernah enggak setetes air sampean ngombe teko duwike Yunisara? Sebab uangnya-uangnya batu nih Pernah enggak? Enggak pernah sama sekali. Kenapa kota kita enggak mengidolakan Sayyidina Fatimah tuh Zahra radhiyallahu taala anhu? Kenapa kita tidak mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang manfaatnya jelas? Nih pemuda-pemudi yang mengidolkan artis, yang mengidolakan pemain sepak bola. Tahu tak sama dikei duit transfer, duit teko Messi tahu tak? Serepis pun gak roh gak tahu sampean. Tahu tak Ronaldo ngekei sampean sate tahu tak? Mau nate, tapi Rasulullah ngekei sampean sate gratisan balak-balik. Nge, bukti nih Rio Rio adhani niku. syariat e sinten niku lek mboten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sampean semestine tuku daging sak kilo pinten samaken? ewu. Tapi lek pas waktu Rioyo Barokai e Rasulillah gratis daging sak warak wareke Niku manfaat teng donya, dereng manfaat teng akhirat. Jelas syafaati e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lu ngonten boten purun ngidolakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki gara-gara salah idola. Gara-gara salah milih konco. Nih, arek nom-noman. Nih, rambutnya disemir ungu, ono sing abang kaya saputuk kabeh. Ah, wong bulu kertu ae kaya Meksiko ae. Model-modele macam-macam, Sebabe napa? Sebabe salah milih konco, Nggih. Pemuda-pemudi kita ya suka nyanyi-nyanyian. Diganti. Sing biasa seneng idola nang nyanyian iwak peyek. Nggih. Monggo diganti Nabi Muhammad engkau idolaku. Diganti. Dan ini adalah merupakan ibadah dari Allah, ibadah yang sangat besar. Nah, dari dua sebab ini umat muslimin akan mendapatkan kehancuran. Naudzubillah min dzalik. Mari kita tidak keluar dari majelis ini ketua kecuali kita memanfaatkan umur yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Jenengan penduduk Batu dikirimi kali Allah Subhanahu wa taala Habib Jamal. Dikirimi kali Allah Subhanahu wa taala Habib Husin Al-Haddad. Dimanfaatno. Diambil ilmunya, diambil barokahnya. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menentukan dan mengirim hambanya hanya untuk sia-sia, tidak ada sama sekali. Majelis-majelis taklim wa zikir, monggo dihadiri, memakmurkan agamani Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dan rasa cinta kita, rasa mahabbah kita, kita rubah yang kita dulu mahabbah kepada orang cinta yang tidak pernah memberikan manfaat sama sekali di dunia ataupun di akhirat kita rubah kita ganti mahabbah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pemain sinetron sinetron itu buaan kabeh sudah ganti dengan Sayyidina Fatimah Zahra nyanyian nyanyian yang yang tidak ada manfaatnya sama sekali kita buang ganti dengan kosidah kosidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini membuat kita tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah istiqomah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberi panjang umur, fisih hawal afiyah oleh Allah, guru-guru kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.